وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الإمامان أبو زرعة وأبو حاتم رحمهم الله تعالى والبعث من بعد الموت حق وهذا تقرير لما عليه أهل الإسلام عامة وأهل السنة خاصة من أن الله سبحانه وتعالى يبعث الناس يوم القيامة من قبورهم والبعث يأتي في كلام العرب على وجهين أحدهما الإرسال ومنه قوله تعالى ثم بعثنا من بعدهم موسى أي أرسلنا الثاني الإثارة والتحريك تقول بعثت البعير فانبعث أي أثرته فثار ومنه بعث الموتى وذلك بإحيائهم وإخراجهم من قبورهم قال تعالى ثم بعثناكم من بعد موتكم أي أحييناكم بسم الله الرحمن الرحيم شيخنا أبو عبد الله Al-Amiri Hafizullah Ta'ala meneruskan pelajaran tentang akidah dua imam yang mulia yaitu Imam Abu Hadim Ar-Razi wa Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahumullah Beliau memulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Tidak ada sekutu baginya dan bahwasanya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hamba Allah dan rasulnya. Kemudian beliau menyebutkan perkataan dua imam yang mulia tersebut yang mengatakan wal ba'tsu ba'dal mauti haq dan hari kebangkitan setelah kematian itu benar adanya. Ini adalah penetapan terhadap sesuatu yang diyakini oleh ahlul Islam secara umum dan juga yang diyakini oleh ahlus sunnah secara khusus bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan membangkitkan manusia nanti pada hari kiamat dari kuburan mereka dan kata al Baas dalam bahasa Arab datang dengan dua makna. Yang pertama adalah al-irsal. Seperti firman Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma ba'atsna min ba'dihim Musa." Ba'atsna yakni arsalna. Kemudian kami mengutus setelah mereka Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, bisa juga datang dengan makna al-itharah wa tahrik. Yaitu membangkitkan dan menggerakkan. Seperti perkataan ba'athul ba'ir fan ba'ath. Ini aku menggerakkan onta itu, kemudian onta itu pun bergerak. Termasuk dari penggunaan makna ini adalah ba'thul maut. Ini dihidupkannya yang sudah mati dan dikeluarkannya mereka dari kuburannya seperti dalam firman Allah taala thumma ba'atsnakum min ba'di mautikum kemudian kami bangkitkan kalian setelah kematian kalian wa amma fi syara' fa huwa ikhrajul mauta min quburihim ahya'an yawmal qiyamah لفصل القضاء بينهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره Adapun pengertian al-ba'ats di dalam syariat adalah ikhrajul mauta min quburihim ahya'an dikeluarkannya orang-orang yang sudah mati dari kuburan mereka dalam keadaan hidup yaumal qiyamah pada hari kiamat lifasli qada'i bainahum untuk diputuskan segala urusan di antara mereka faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah siapa yang berbuat kebaikan walaupun seberat zarah dia akan melihatnya wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah dan siapa yang berbuat kejelekan seberat zarah dia akan melihatnya وأما عن كيفية البعث فقد جاء في السنة أن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى الأرض مطرا فينبت به أهل القبور فينبت به أهل القبور كما ينبت العشب جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما بين النفختين أربعون قال أربعون يوماً قال أبيت قال أربعون شهرا قال أبيت قال أربعون سنة قال أبيت ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقر ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة Adapun tentang kaifiat al-ba'ats bagaimana caranya kebangkitan itu berlangsung datang penjelasannya di dalam as-sunnah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan turunkan air hujan ke muka bumi maka tumbuhlah orang-orang yang ada dalam kuburannya sebagaimana tumbuhnya rerumputan sebagaimana dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim rahimahumullah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda antara dua tiupan ini tiupan sangkakala sejarah 40 maka mereka mengatakan 40 hari maka beliau bersabda abaid ini beliau tidak menetapkan begitu kemudian ditanya lagi 40 bulan beliau pun mengatakan abaid Kemudian ditanya lagi 40 tahun. Kemudian beliau pun mengatakan ada Ini hanya Allah Ta'ala yang tahu. Kemudian Allah Ta'ala turunkan dari langit itu air hujan. Maka tumbuhlah orang-orang yang mati itu sebagaimana tumbuhnya tanaman. Dan tubuh manusia itu ketika dia mati semuanya hancur kecuali satu tulang yaitu tulang ekornya. Dari situlah setiap manusia yang mati tadi akan tumbuh nanti pada hari kiamat. وقد دل القرآن على ثلاث نفخات نفخة الفزع ويكون بها اضطراب هذا العالم وفساد نظامه قال تعالى ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله الثانيه نفخ نفخه الصعق وفيها هلاك كل شيء في هذا العالم قال تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله الثالثة نفخة البعث والنشور حيث يقوم الناس من قبورهم قال تعالى ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ذهب إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير وغيرهما وذهب القرطبي والحافظ حجر إلى أن النفخ في الصور يكون مرتين نفخة الصعق ونفخة البعث والنشور والأمر واسع ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله والأبيات أنا عجيبة أنا شاء الله ما وإذا أراد الله إخراج الورى بعد الممات إلى المعاد الثاني ألقى إلى الأرض التي هم تحتها والله مقتدر وذو سلطان مطرا مطرا غليظا أبيضا متتابعا عشرا وعشرا بعده عشران فتظل تنبت منه أجسام الورى ولحومهم كما نابت الريحان حتى إذا ما الأم حان ولادها وتمخضت فنفاسها متداني أوحى لها رب السماء فتشققت فإذا الجنين كأكمل الشبان وهذه الأبيات مستنبطة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم Kemudian beliau hafizullah mengatakan bahwasanya Al-Qur'an menunjukkan bahwasanya di sana ada tiga nafakat, tiga tiupan sangkakala. Yang pertama adalah nafkhatul faza. Di mana tiupan ini yang menjadikan alam semesta itu hancur. Tatanannya menjadi rusak. Seperti dalam firman Allah Ta'ala wa yawma yunfakhu fis-sur fa fazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Dan ditiupkannya sangka, eh, sangkakala maka hancurlah yang di langit dan di bumi kecuali yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah nafhatus sa'ab. Yang tiupan kedua ini mengajukan semua alam seperti dalam firman Allah Taala wa nufiqa fisur sur fasa'iqa man fis samawati man fil ardi illa man syaa Allah Kemudian yang ketiga adalah nafhatu al-ba'ats wan nusyur. Tiupan hari atau dibangkitkannya manusia yang manusia dari kuburan mereka. Seperti dalam firman Allah Ta'ala, "Tsumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun Kemudian ditiupkan lagi sangka kalai, maka mereka pun bangkit ini memandang ini dari kuburannya ini pendapat dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dan juga Ibn Katsir rahimahullah dan yang lainnya Sedangkan Al-Qurtubi dan Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahumullah berpendapat bahwasanya tiupan sangkakala itu terjadi dua kali. Yang pertama adalah nafhatus sa'id. Yang kedua adalah nafhah al-ba'ats wan nusyur. Dan beliau katakan perkara ini perkara yang lapang yang luas. Kemudian beliau membacakan bait-bait syair dari Ibnu Qayyim rahimahullah yang panjang kita enggak sempat mencatat semuanya. Kemudian uh, beliau katakan bahwasanya bait-bait itu mengambil uh, istimbatnya dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. قال رحمه الله وأهل الكبائر في مشيئة الله عز وجل وأهل الكبائر في مشيئة الله عز وجل وأهل الكبائر من الموحدين من هذه الأمة أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى إن شاء عفى عنهم إن شاء عفى عنهم بفضله وإحسانه وكرمه وإن شاء عذبهم بعدله إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله والحمد للمنان إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله والحمد للمنان ولهذا قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وأخرج البخاري ومسلم من حديث عبادة رضي الله تعالى عنه قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه فأصحاب الكبائر تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى وفي هذه الفقرة رد على الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون بالكبائر Kemudian penulis rahimallah mengatakan wa ahlul kabair fi masyiatillahi azza wa jalla. Dan pelaku dosa besar itu berada dalam kehendak Allah azza wa jalla. Dan beliau jelaskan bahwasanya ahli tauhid dari umat ini urusan mereka kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala bila Allah menghendaki Allah memaafkan mereka dengan fadilahnya dan ihsannya dan bila dan juga kemuliaannya dan bila Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki Allah mengadab mereka dengan keadilannya sehingga ketika mereka diadab itu adalah dengan keadilan Allah dan ketika mereka diberi nikmat itu adalah dengan keutamaan dari Allah Ta'ala walhamdulil dan segala puji itu bagi yang memberi karunia. Itulah mengapa Allah taala berfirman Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah taala tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni yang selainnya bagi siapa yang Dia kehendaki. Di dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim rahimahumullah dari Ubadah radhiyallahu anhu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asab wa man asaba min dzalika syai'an fasatarahu Allah fa huwa ilallah." Siapa orang yang melakukan ini pelanggaran dari apa yang telah ditetapkan, kemudian Allah taala menutupi kesalahannya, maka hukumnya dia kembali kepada Allah taala. Bila Allah menghendaki Allah memaafkannya dan bila Allah menghendaki Allah menghukumnya. Maka pelaku dosa besar itu nasib mereka adalah di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam paragraf ini ada bantahan untuk kelompok Khawarij dan Mu'tazilah yang mengkafirkan orang hanya dengan dosa-dosa besar. قال ولا نكفر أهل القبلة بذنوبهم ونكل سرائرهم إلى الله عز وجل وفي هذه الجملة تقرير لعقيدة السلف ومخالفتهم للخوارج والمعتزلة بأنهم لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب إلا بذنب يستحله أو بذنب يزول به أصل الإيمان وهذه هي طريقة أهل السنة والجماعة لا يكفرون بل يخطئون أو يضللون أو يفسقون فيقولون مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته Kemudian penulis rahimahullah mengatakan dan kita tidak mengkafirkan ahlul kiblah dengan dosa-dosa mereka. Kita serahkan rahasia mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Beliau katakan dalam jumlah ini terdapat penetapan akidah salaf yang menyelisi kelompok Khawarij dan Mu'tazilah di mana ahli sunnah tidak mengkafirkan seorang pun dari ahli kiblat lantaran satu dosa kecuali dosa yang memang membuat halal darahnya atau yang bisa menghilangkan asal keimanannya. Inilah tarikhnya al-sunnah wal jamaah. Mereka tidak mengkafirkan orang tersebut tetapi mereka menyebutkan orang itu terjatuh dalam kesalahan atau tersesat atau fasik. Maka untuk orang yang seperti itu Ahlu Sunnah mengatakan bahwa dia adalah orang yang fasik, eh, orang yang mukmin dengan imannya, fasik dengan maksiatnya. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ومن أصول أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي كما قال سبحانه وتعالى في آية القصاص فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف ولا يسلبون الفاسق الإسلام بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان أو هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته Kemudian Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwasanya di antara dasar-dasar akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah bahwa mereka tidak mengkafirkan ahlul kiblat dengan semata-mata kemaksiatan dan dosa-dosa besar yang mereka lakukan sebagaimana yang e, dilakukan oleh kelompok Khawarij. Tetapi yang namanya persaudaraan keimanan tetaplah ada bersamaan dengan adanya kemaksiatan. Sebagaimana Allah Taala berfirman tentang uh, atau pada ayat kisos "Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil Maka siapa orang yang mendapat maaf dari saudaranya, ya, maka ikutilah dengan cara yang baik. Maka ahlu sunnah tidak menganggap orang yang fasik itu yaitu sebagai seorang muslim yang sempurna Islamnya dan tidak pula menganggapnya orang yang kekal di neraka seperti yang dikatakan oleh orang Mu'tazilah tetapi orang yang fasik itu dihilangkan darinya keimanan yang sempurna ya, seperti dalam eh, tetapi masih ada padanya apa dasar keimanan seperti dalam firman Allah Taala fatahriru raqabatin mu'minat maka hukumannya adalah membebaskan seorang budak yang beriman. Sehingga orang yang fasik itu dia dikatakan orang yang fasik ya ini orang yang mukmin yang naqisul iman, mukmin yang kurang imannya. Apa yang dikatakan mukmin dengan imannya, fasik dengan dosa besarnya. وقال رحمه الله وليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط وليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك بالشك بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة الفتاوى المجلد الثاني عشر صفحة 66 و 400 Kemudian Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan dan tidak dibenarkan bagi seorang untuk uh, bila terjatuh dia dalam kesalahan untuk dihukumi sampai ditegakkan padanya hujah dan diterangkan padanya al-mahajjah maka siapa orang yang telah tetap keislamnya dengan yakin tidak bisa dihilangkan itu semua dengan hanya keraguan dan tidak bisa dihilangkan itu semua kecuali setelah ditegakkannya hujah atas dirinya dan tidak ada yang penghalang bisa dilihat dalam Majmu' al-Fatawa juz yang 12 halaman 466 وقال رحمه الله ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة ونسمع ونطيع لمن والله الله عز وجل ولا ننزع يدا من طاعة هذه المسألة أوردها أهل العلم في أصول عقائدهم لأمرين اثنين الأول أن أحاديث طاعة ولاة الأمر في طاعة الله مهما بلغ ظلمهم وجورهم ما داموا مسلمين واجبة ومتواترة أن أحاديث طاعة طاعة ولاة الأمور في طاعة الله مهما بلغ ظلمهم وجورهم ما داموا مسلمين واجبة واجبة كما ذكر ذلك غير واحد من العلماء الأمر الثاني لما كانت المخالفة كبيرة وعظيمة في هذا الباب وكان من ورائها سفك الدماء وانتهاك الأعراض وضياع الأمن والأمان وذهاب الأموال جعلها العلماء في أصول عقائدهم من أجل أن تحفظ الحقوق ويستتب الأمن ويعبد الله بأمان واطمئنان فعظموا هذا الأمر فأدخلوه في عقائدهم لكن للأسف الشديد أبى المخالفون والحركيون عن بكرة أبيهم إلا من رحم الله مخالفة هذا الأصل الأصيل الذي دل عليه القرآن والسنة واستقر عليه إجماع أهل السنة Kemudian penulis rahimahullah mengatakan dan kami tidak memandang bolehnya memberontak kepada para pemimpin dan tidak pula berperang di saat fitnah dan kami mendengar dan taat kepada siapa saja yang Allah taala serahkan kepadanya urusan kita ini pemimpin dan kita tidak ini mengangkat tangan dari ketaatan yang tidak memberontak. Beliau hafizahullah mengatakan masalah ini ulama kita memasukkannya ke dalam usul akidah mereka karena dua alasan. Yang pertama adalah dikarenakan hadis-hadis tentang perintah taat kepada pemimpin di dalam rangka menaati Allah Subhanahu wa taala betapapun kezaliman mereka dan kelaliman mereka selama mereka sebagai seorang yang muslim adalah sesuatu yang wajib dan hadis-hadisnya adalah hadis-hadis yang mutawatirah sebagaimana yang dikatakan oleh banyak ulama alasan yang kedua adalah dikarenakan menyisinya adalah satu dosa yang sangat besar dalam bab ini. Yang mana akibatnya adalah bisa menimbulkan pertumpahan darah. Dilanggarnya kehormatan, hilangnya rasa aman dan hilangnya harta benda. Itulah mengapa ulama rahimahullah menjadikan ini dalam usul akidah akidah mereka agar hak-hak itu terjaga dan agar keamanan itu terwujud dan agar ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala terlaksana dengan aman dan dengan iman. Sehingga mereka masukkan ini dalam akidah-akidah mereka. Hanya saja sangat disayangkan orang-orang yang menyelisih dari kalangan al-harakiyun tidak menginginkan kecuali yang dirahmati oleh Allah kecuali mereka menyelisihi akidah yang pokok ini yang diterangkan dalam Al-Quran dan Sunnah dan berada di atasnya ijma ahli sunnah mm بل الواجب على الرعية نحو إمامهم أولا السمع والطاعة في غير معصية الله سواء كان هذا الوالي برا أو فاجرا كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره ثانيا كراهية ما يأتيه الوالي من معاصي مع بقاء السمع والطاعة ولهذا لما قال الصحابة عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالسمع والطاعة عندما قال خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف قال لا ما أقاموا الصلاة Kemudian beliau hafizallah mengatakan bahkan yang wajib bagi rakyat adalah terhadap pemimpin mereka yang pertama untuk mendengar dan taat dalam perkara yang bukan kemaksiatan kepada Allah taala. Sama saja pemimpinnya itu orang yang baik atau orang yang fajir. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alal mar'il muslim as-sam'u wat-ta'ah ma ahabba aw karih." Wajib atas seorang muslim untuk selalu mendengar dan taat kepada pemimpinnya dalam perkara yang dia suka atau tidak dia suka. Kemudian kewajiban yang kedua adalah karahiyatu membenci apa saja yang dilakukan oleh pemimpinnya dari kemaksiatan-kemaksiatan e, mereka. Ini kemaksiatan pemimpin itu dibenci. Tetapi tetap kita mendengar dan taat kepadanya sebagai pemimpin. Oleh karena itulah ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam perintahkan sahabat radhiyallahu anhum untuk mendengar dan taat kepada pemimpin dan beliau sabda bahwasanya sebaik-baik pemimpin kalian adalah orang-orang yang mereka mencintai kalian dan kalian mencintainya dan sejelek-jelek pemimpin kalian adalah orang-orang yang kalian membencinya dan mereka pun membenci kalian kemudian para sahabat radhiyallahu anhum berkata apakah kita tidak ini cabut kekuasaan dari mereka dengan pedang maka beliau bersabda tidak dibolehkan yang demikian itu selama mereka masih menegakkan salat. الصبر على جور الأئمة واستئثارهم لما جاء في الصحيحين من حديث أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض الرابع عدم الخروج عدم الخروج على ولاة أمر المسلمين قالوا أفلا نقاتلهم يا رسول الله قال لا ما صلوا أخرجه الإمام مسلم من حديث أم سلمة وفي رواية أفلا ننابدهم بالسيف قال لا ما أقاموا الصلاة أخرجه مسلم من حديث عوف بن مالك خامسا السعي في جمع الكلمة على ولاة أمر المسلمين فإن أهل السنة والجماعة يسعون في الاجتماع والائتلاف ويحذرون من الفرقة والاختلاف ويقولون أن من فارق الجماعة قيد شبر فمات مات ميتة جاهلية كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم Kemudian kewajiban yang ketiga dari kewajiban rakyat kepada pemimpinnya adalah untuk sabar atas kelaliman mereka dan monopoli yang mereka lakukan. Ini mementingkan kepentingan pribadi mereka tanpa mempedulikan rakyatnya. Sebagaimana dalam As-Sahihain riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Usair bin Fudail Nabi sallallahu alaihi wasallam akan muncul setelahku para pemimpin yang suka memonopoli ini mementingkan pribadi mereka saja. Maka beliau bersabda, sabarlah kalian sampai kalian menemui aku di haud di telaga. Kemudian kewajiban yang keempat adalah untuk tidak memberontak kepada para pemimpin kaum muslimin. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha mereka berkata Apakah tidak kita perangi saja mereka ya Rasulullah? Maka beliau bersabda, tidak boleh selama mereka masih sholat. Dalam riwayat yang lain dari riwayat Imam Muslim dari Auf bin Malik radhiyallahu an mereka berkata, apakah tidak kita cabut kekuasaan mereka dengan pedang? Maka beliau pun mengatakan tidak selama mereka masih menegakkan sholat. Sehingga mendengar dan taat kepada penguasa itu adalah suatu kewajiban ya. dan al sunnah senantiasa berusaha untuk menyatukan kalimat muslimin di dalam taat kepada pemimpin mereka berusaha untuk mewujudkan persatuan dan selalu mengingatkan manusia akan bahayanya perpecahan dan perselisihan Mereka mengatakan siapa orang yang suka memisahkan diri dari jamaah, kemudian dia eh, walaupun hanya sejengkal saja, kemudian dia mati maka matinya mati jahiliyah, sebagaimana yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan. إذن الطريقة السلفية هي طاعة ولاة الأمر في طاعة الله سبحانه وتعالى ولا يجوز لمسلم أن يثبط عن هذه الطاعة ولهذا قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في السيد الجرار المجلد الرابع صفحة أربع عشر وخمسمائة عندما سئل ما حكم من يثبط ويخذل عن طاعة ولا في أمر المسلمين فقال الواجب دفعه الواجب دفعه عن هذا التثبيط فإن كف وإلا كان مستحقا لتغليظ العقوبة لأنه مرتكب لمحرم عظيم وساع في إثارة فتنة تراق بسببها الدماء وتنتهك عندها الحرم وفي هذا التثبيط نزع ليده من طاعة الإمام وقد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من نزع يده من طاعة الإمام فإنه يجيء يوم القيامة ولا حجة له ومن مات وهو مفارق للجماعة فإنه يموت موتة جاهلية Oleh karena itu, tarikahnya salaf adalah senantiasa taat kepada wulatul amr dalam rangka taat kepada Allah Ta'ala tidak boleh bagi seorang muslim untuk yaitu berlambat-lambat diri dari ketaatan seperti ini ini merasa berat untuk melakukannya sebagaimana Imam Ash-Shawkani rahimahullah dalam kitabnya As-Sailul Jarrar pada jilid yang keempat halaman 514 ketika beliau ditanya tentang apa hukumnya orang yang yaitu tidak mau mengikuti perintah ini ini taat kepada ulatul amr dan tidak mendukung ini prinsip ini maka beliau mengatakan yang wajib adalah menolak orang tersebut ini tidak membiarkannya bila dia mau berhenti ini kembali untuk menjadi orang yang taat bila tidak maka orang itu berhak untuk diberi hukuman yang berat karena dia telah melakukan sesuatu yang diharamkan yang sangat besar keharamannya dan dia telah berusaha untuk menimbulkan fitnah yang mana dari fitnah itu berakibat pada tertumpahnya darah dilanggarnya kehormatan sehingga dalam upaya dia seperti itu tidak mau taat kepada penguasanya artinya dia telah mengangkat ketaatan dari imamnya dan telah sabit dalam hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda siapa yang mencabut ketaatannya dari imam pemimpin maka dia akan datang pada hari kiamat nanti dalam keadaan tidak memiliki hujah dan siapa yang mati dalam keadaan memisahkan diri dari jamaah maka dia mati dengan mati jahiliyah وقال رحمه الله ونقيم فرض الجهاد والحج مع أئمة المسلمين في كل دهر وزمان هذه يا أبو أيوب هذه نسخة عندك هذا ها الترتيب اه طيب لا بس اختلف الظاهر وأن الجهاد ماض منذ بعث الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة مع أولي الأمر أو مع أئمة المسلمين لا يبطله شيء وهذا تقرير لأصل آخر من خصائص الإمام ومن حق الرعيه مع الإمام أن يعتنوا بهذا الأصل العظيم وأن يطيعوا الإمام فيه إذا من واجب المسلمين نحو إمامهم وولي أمرهم أنه ليس لأحد أن يتأمر فيه كالحج والجهاد والعيدين هذه إلى الإمام فليس لأحد أن يدعو الناس إلى الجهاد دون أن يأذن ولي أمر المسلمين وليس لأحد أن يتأمر في الحج وليس لأحد أن يقيم عيدا إلا بإذن الإمام فإن هذه من خصائصه وأمرها إليه بالنص والإجماع ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرا وإن قال بغيره فإن عليه منه ولهذا جاء في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه قلت يا رسول الله فما تأمرني إن أدركني ذلك تأمل حديث حذيفة قال فما تأمرني إن أدركني ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم فقلت فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك وجه الدلالة من الحديث أن المسلم مأمور بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم وأنه لا يجوز له أن يفارقهم Kemudian beliau rahimahullah mengatakan dan kita menegakkan kewajiban jihad haji bersama para imam-imam muslimin di setiap masa dan bahwasanya jihad itu terus berlangsung sejak Allah Azza wa Jalla mengutus nabinya sallallahu alaihi wasallam hingga tegaknya hari kiamat bersama pemimpin dari pemimpin-pemimpin kaum muslimin tidak ada sesuatu pun yang membatalkannya beliau hafizahullah taala mengatakan bahwasanya ini adalah penetapan satu dasar akidah yang lain dari akidah al-sunnah wal jamaah yaitu bahwasanya di antara kekhususan para imam pemimpin kaum muslimin dan haknya atas rakyatnya adalah yang harus diperhatikan yaitu untuk selalu menati para pemimpin kaum muslimin tersebut Karena inilah satu kewajiban seorang muslim terhadap pemimpinnya. Tidak boleh bagi seorang pun untuk memerintah ya, dan merasa menjadi pemimpin dalam urusan seperti ini seperti dalam haji jihad penegakan sholat id ya. karena semuanya itu kembalinya adalah kepada keputusan imam pemimpin. Tidak boleh bagi seorang pun memerintah dan mengajak orang untuk berjihad tanpa ada izin dari pemimpinnya. Begitu pula dalam pelaksanaan ibadah haji. Begitu pula dalam yaitu penegakan sholat id kecuali dengan ada izin dari pemimpinnya. Ini diantara hak yang khusus bagi pemimpin. Nah, dan ini berdasarkan nas dalil dan juga ijma. Di dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya imam itu dijadikan sebagai junnah tameng yang kaum muslimin berperang dari belakangnya dan berlindung dengannya kalau imam tadi memerintahkan dengan takwa kepada Allah Ta'ala dan adil maka baginya pahala dan juga bagi ini yang menaatinya dan dia bila pemimpin tadi menyelisih maka dialah yang menanggung dosanya dan juga di dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Hudzaifah radhiyallahu anhu dia berkata aku berkata wahai Rasulullah apa yang kau perintahkan kepadaku bila aku mendapati ini masa seperti itu ini pemimpin yang uh, dan kemudian beliau bersabda tetaplah kamu bersama jamaah muslimin dan imam mereka maka aku berkata lagi bila tidak ada jamaah dan tidak ada imam di saat itu maka beliau bersabda jauhilah kelompok-kelompok itu. Walaupun engkau harus yaitu menggigit akar pohon dan e, mati dalam keadaan seperti itu. Dan beliau katakan sisi pendalilan dari hadis ini adalah bahwa seorang muslim itu diperintah untuk selalu bersama jamaah kaum muslimin dan imam mereka. Tidak boleh memisahkan diri darinya. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى وأمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك كما في المغني المجلد الثالث عشر وقال البربهاري الإمام البربهاري رحمه الله والحج والغزو مع الإمام ماضٍ هذه هي طريقة أهل السنة والجماعة ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهذه طريقة خيار الأمة قديما وحديثا وهي واجبة على كل مكلف وهي متوسطة بين طريق الحرورية وأمثالهم ممن يسلك مسلك الورع الفاسد الناشئ عن قلة العلم وبين طريقة المرجئة وأمثالهم ممن يسلك مسلك طاعة الأمراء مطلقا وإن لم يكونوا أبرارا Dan berkata Ibnu Qudamah rahimahullah bahwasanya urusan jihad itu diserahkan kepada pemimpin dan ijtihad mereka. Dan rakyat wajib untuk menaati apa pandangan pemimpinnya dalam perkara itu. Sebagaimana dalam kitab beliau Al-Muni. Dan juga Al-Barbahari rahimahullah mengatakan bahwasanya haji dan perang itu akan selalu bersama pemimpin maka ini adalah tarikahnya ahli sunnah wal jamaah. Sebagaimana Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan, ini adalah tarikahnya ahli sunnah wal jamaah dulu maupun sekarang. Ya. Yang wajib atas setiap mukallaf untuk berjalan di atasnya pertengahan antara jalannya Haruriyah yang membangun jalan yang di atas yaitu ini di atas warak yang rusak. Dikarenakan sedikitnya ilmu. Ini dengan memberontak kepada pemimpinnya dan juga pertengahan di antara yang ditempuh oleh kelompok murjiah yang mereka berjalan di atas prinsip taat yang mutlak walaupun tidak dalam perkara yang baik. الحرورية عندهم ورع فاسد يخرجون ويدعون لأنفسهم الاستقامة والخير ويخرجون يخرجون على من؟ على على ولاة أمر المسلمين بخلاف المرجئة المرجع عندهم طاعة عمياء لولاة الأمر سواء أطاعوا الله أم عصوه وطريقة أهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء sehingga Haruriyah itu punya warak yang rusak yang mereka mengklaim dirinya di atas istiqamah dan kebaikan padahal ini jauh dari pengakuannya itu sedangkan orang Mujiah mereka di atas ketaatan yang buta ya, sehingga menaati pemimpinnya dalam segala hal baik maupun buruk sedangkan ahli sunnah pertengahan di antara mereka berdua قال رحمه الله والناس مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم ولا ندري ما هم عند الله عز وجل والمعنى أنه يحكم على الناس على ظاهرهم فمن أظهر التقى والاستقامة وأظهر السنة والخير عاملناه بما ظهر من أعماله وشهدنا له بالخير والصلاح ونكل سريرته إلى الله سبحانه وتعالى Kemudian beliau rahimahullah mengatakan dan manusia itu adalah orang-orang yang beriman dalam hukum-hukum mereka dan warisan-warisan mereka dan tidak dikenali apa yang mereka berada di atasnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maknanya adalah manusia itu dihukumi sesuai dengan zahirnya. Siapa orang yang menampakkan ketakwaan, keistiqomahan, menampakkan sunnah dan kebaikan, maka kita menilainya sesuai dengan yang zahir dari amalannya dan kita persaksikan untuknya kebaikan dan kesalehan sedangkan apa yang menjadi rahasianya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. وقال رحمه الله تعالى شو عندك يا أيوب؟ من قال إنه فمن قال فمن قال إنه مؤمن حقا فهو مبتدع ومن قال هو مؤمن عند الله فهو من الكاذبين ومن قال إنه مؤمن بالله فهو مصيب شرع الإمامان في الكلام على مسألة الاستثناء في الإيمان أي, أي قول القائل أنا مؤمن إن شاء الله أو أرجو أن أكون مؤمنا أو آمنت بالله فالمراد بالاستثناء عدم الجزم والقطع والسؤال هل يجوز الاستثناء أم أنه حرام أم أنه واجب أم مستحب أهل السنة والجماعة يرون الاستثناء في الإيمان لكنهم لا يجزمون لأنفسهم بالإيمان لشدة خوفهم من الله وإثباتا لأقداره ونفيا لتزكية أنفسهم لا شكا فيما يجب عليهم الإيمان به ولكن خوفا ألا يكونوا قاموا بحقائقه وأهل السنة والجماعة يمنعون الاستثناء إذا كان على وجه الشك في الإيمان لأن الشك في الإيمان الشك لأن الشك في ذلك كفر ولهذا قال ابن قدامة رحمه الله تعالى ابن قدامة المقدسي قال والاستثناء في الإيمان سنة سنة ماضية فإذا سئل الرجل أمؤمن أنت قال إن شاء الله قال وجاء ذلك عن عبد الله بن مسعود وعلقمه والأسود بن يزيد وأبي وائل شقيق بن سلمة ومسروق ابن الأجدع ومنصور ابن المعتمر وإبراهيم النخعي وغيرهم ولهذا قال السفاريني رحمه الله ونحن في إيماننا نستثني من غير شك فاستمع وإيش واستمع يعني ونحن في إيماننا نستثني لكن امتحان الناس بهذا السؤال خطأ امتحان الناس بهذا السؤال ليس من هدي السلف بل من هدي أهل البدع أحدثها أهل البدع والأهواء وغيرها من المسائل التي يمتحن ويختبر بها أهل السنة ولم يكن عليها السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم فلينتبه طالب العلم ولا يكون مقلدا لغيره بل يطالب غيره بالدليل لأن أهل البدع لهم مسالك أهل البدع لهم مسالك خبيثة Kemudian penulis rahimahullah mengatakan dan barang siapa yang mengatakan sesungguhnya dia mukmin sejati maka dia mubtadi. Dan siapa yang mengatakan bahwasanya dia mukmin di sisi Allah maka dia termasuk pendusta. Dan siapa yang mengatakan sesungguhnya saya beriman kepada Allah maka dialah yang benar dalam perkataannya. Di dalam paragraf ini dua imam yang mulia tersebut rahimahumullah hendak berbicara tentang masalah al istisna fil iman yaitu seseorang mengatakan ana mukmin insyaallah saya orang beriman insyaallah atau dia mengatakan arju an akuna mu'mina saya berharap saya termasuk orang beriman atau dia mengatakan amantu billah saya iman kepada Allah maksudnya adalah dia tidak memastikan keimanannya itu dalam dirinya. Pertanyaannya adalah, bolehkah istisna dalam iman tersebut? Ataukah sesuatu yang haram? Ataukah sesuatu yang wajib? Ataukah sesuatu yang mustahab? Maka beliau hafizallah taala menerangkan bahwasanya ahli sunnah wal jamaah memandang adanya al istisna fil iman. Ini sesuatu yang boleh. Tetapi seseorang tidak dibenarkan dia memastikan dalam dirinya keimanan. Dikarenakan ahli sunnah wal jamaah adalah orang yang sangat takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menetapkan adanya takdir dan tidak suka mentazkiah diri mereka sendiri. Nah, bukan karena keraguan, tapi karena takut dari mentazkiyah diri sendiri itu. Ya, dan juga khawatir apa? Tidak muni hak-haknya. Maka ahli sunnah melarang dari yang demikian itu dan membolehkan untuk istisna dalam iman kecuali kalau dalam bentuk keraguan-raguan. Maka tidak dibenarkan seseorang ragu-ragu dalam keimanannya. Karena yang namanya ragu-ragu itu termasuk dari kekufuran. Dan Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan bahwasanya istisna dalam perkara iman adalah sunnah yang berlangsung sejak dahulu. Ketika seseorang ditanya, "Apakah engkau beriman?" maka hendaklah dia atau boleh dia mengatakan insya Allah yang demikian ini datang dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum radhiyallahu anhu dari Aqamah ya. dari Aswad bin Yazid dan juga dari Abi Wa'il dan dari Syaqiq bin Salama dan dari Masruq ibn Najdab dan dari Mansur bin Mu'tamir dan juga dari Ibrahim An-Nakhai dan yang lainnya. Karena inilah As-Safari ini mengatakan wa nahnu fi imanina nastathni dan kami dalam iman kami ini membolehkan yang namanya istifna. Itu seperti tadi mengatakan insyaallah atau yang semisalnya tidak menjazm. Hanya saja beliau katakan menguji orang dengan Pertanyaan seperti ini adalah tindakan yang keliru. Karena itu adalah cara-caranya ahlul bidah dan ahlul ahwa. Begitu pula dalam masalah-masalah yang lain. Ya, menguji orang ya, dalam hal-hal seperti itu bukanlah jalannya as-salafus salih. Makanya beliau ingatkan para penuntut ilmu dari yang seperti ini dan jangan suka menjadi orang yang taklid yang hanya ikut-ikutan karena ahlul bid'ah memiliki banyak cara-cara yang buruk ya, di dalam menyimpangkan manusia. والأدلة على جواز الاستثناء كثيرة منها قال تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله والآيات كثيرة وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه من شهد على نفسه أو لنفسه أنه مؤمن فليشهد أنه في الجنة يعني إذا شهدت لنفسك أنك مؤمن ولم تقل إن شاء الله إذا كأنك تقول أنت في الجنة وهذا لا يجوز وشيخ الإسلام تيمية له ملاحظات أربع في هذا الباب تراجع في الفتاوى نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وإن شاء الله نكمل ما تبقى غدا بعد صلاة الفجر بإذن الله وبهذا يكون قد قرأنا عقيدة أبي زرعة وأبي حاتم الرازيين وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم Kemudian beliau Hafizullah mengatakan bahwasanya dalil-dalil yang menunjukkan tentang kebolehannya istisna dalam keimanan amatlah banyak. Di antaranya adalah firman Allah taala wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah. Dan, dan janganlah kamu mengatakan kepada sesuatu bahwasanya kamu hendak lakukan itu besok kecuali dengan mengatakan bila Allah menghendakinya. Dan ayat yang seperti ini banyak di dalam Al-Quran. Dan juga Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang mempersaksikan untuk dirinya bahwasanya dia orang beriman, ini tanpa mengatakan insya Allah, maka hendaklah dia persaksikan bahwasanya dirinya ada dalam surga. Maka ini sesuatu yang tidak dibenarkan. Dan Syekhul Islam Ibnu Rahim rahimahullah punya Eh, beberapa catatan, ya, empat catatan dalam masalah ini yang bisa dirujuk dalam kitab beliau Al-Fatawa. Dan akhirnya beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan asma'nya yang husna dan sifatnya yang sempurna untuk selalu memberikan taufiknya kepada kita semua terhadap apa yang dia cintai dan dia ridai dan insyaallah taala beliau akan sempurnakan Sisa pembahasannya di kajian pada fajar e, besok insyaallah taala. Maka dengan ini kita e, cukupkan. Walhamdulillahirabbil alamin.